Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu man ghabata ibnu Uthman ala jihadi falyu'awin ala ila ala da'wa ila Allah. Wa hadhihi al-ulma allati hiya min al-wajib min an-ni'am al-'azimah. Ushkuru Allah 'alayha hatta tarsah wa 'awinu 'alayha. Bal man 'awana 'ala hadha ash-shan rubbama yasbiqu al-jihad li'annahu shay'un matruk wa in kana al-jihadu akthara dhikran. Kama dhukira an Sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu hina qala شهدت بيعة الرضوان وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكار في الناس Ugalu anhu man ghabata Ibn Uthman barang siapa yang ingin seperti Ibn Uthman Ibn Uthman ini khalifah saat itu uh, jadi dulu itu pemerintahan seluruh dunia ini dalam satu khalifah waktu itu adalah Mahmud Khan bin Sultan Abdul Hamid ada di Turki pusatnya. Jadi semuanya ada di Hijaz, ada di Afrika, ada di semuanya ikut sana. Hah? Ikut sana menjadi kekuatan besar. Hah? Menjadi kekuatan besar ya. Uh, eh, Uthmaniyah. Nah, eh, kalau bahasa Inggrisnya Uthmaniyah apa itu? Hah? Ya. Uh, sekarang uh, itu kalau kepingin seperti dia ala jihadi atas jihadnya fal yu'awin ala da'wa ilallah maka hendaknya orang itu membantu dalam berdakwah ilallah jadi dulu Mahmud bin Abdul Hamid ini adalah khalifah yang ada di Saudi yang ada di Saudi ada dulu Hijaz yang ada di Hijaz itu Syarif On nah, dia adalah ngikuti Sultan Mahmud ini nah, yang ada di Najd yaitu Abdul Aziz eh, Saud Saud. Hah? Tapi Saud tadi itu ikut daripada bawahannya daripada Syarif On, ibarat gubernurnya. Tapi Syarif On tadi itu mengikuti Sultan Abdul Hamid. Begitu juga di Irak ada di yang lainnya. Nah, Inggris menghasut saat itu, ingin memecah belah Arab. Syarif On dikatakan, udah kamu pisah aja daripada khilafah Uthman nanti kau tak jadikan pemimpin Arab terbujuk akhirnya memisahkan diri ya dengan perang tentunya didukung oleh sekutu ya sekutu itu Amerika, Inggris, Perancis dan semuanya sampai sekarang ini sudah soalnya akhirnya memisahkan diri dengan harapan dia menjadi pemimpin ada dua berarti ada Utsman ada Syarif On Ternyata di balik itu, ah, si Inggris mengacu lagi, Saud dibiayai untuk menentang Syarif On. Dengan senjata yang kuat dan didukung oleh pengaruh Muhammad bin Abdul Wahab saat itu, syekhnya Wahabi, menentang dengan berdalih memberantas syirik, menegakkan tauhid. Sampai akhirnya jatuh Syarif On yang sudah pisah daripada khilafah Utsmaniyah dari itu. Faham? Dilempar ke daerah Urdun. Yang sampai sekarang melahirkan Syarif Hussein dan sekarang anaknya Abdullah bin Syarif Hussein dari itu. Turunnya Syarif On itu. Saud ini ha, ah, dia tadi itu akhirnya dilantik untuk menjadi e, raja ada di Hijaz. Pertama yang ada kan kerajaan di Hijaz adalah Saud. Dan tidak ada dalam pemerintahan Islam itu Al-Muluk. Kerajaan. Jadi kalau orang-orang Saudi menyatakan bid'ah, bid'ah ini ya kerajaan ini. Karena tidak ada masyurah pengangkatannya, menjadi satu turunan tapi mereka tidak membahas bahwa kerajaan itu adalah bid'ah yang hal bid'ah masuk neraka khalas e, kemudian akhirnya Syarif On ini masih masih masih tegar saat, saat itu walaupun sudah dipisah-pisah sama si sekutu tadi sama si Inggris dan Amerika dan seterusnya dari itu sampai ketika ditawari kau tetap jadi raja asal menyerahkan tanah Palestina ke Israel. Faham ya? Menyerahkan tanah Palestina ke Isra ke Israel. Malah didukung dengan biaya. Dirobek. Anak tidak mungkin akan menjual. Kenapa? Akan tercoreng nanti khilafah Utsmaniyah gara-gara perbuatanku. Tapi ketika ditawarkan ke Abdul Aziz bin Saud, saat itu Abdul Aziz jadi rajanya setelah Saud. Maka ditandatangani siap menyerahkan Palestina kepada fuqara Yahud yang ada. Karena itu sampai sekarang tidak mungkin nah, kerajaan yang ada di Saudi tadi itu akan menyatakan jihad kepada Israel dari Masjidil Haram Masjid, Masjid Nabawi. Tidak mungkin. Karena itu sudah kontrak. Karena itu sudah sudah kontrak. Nah, itu tidak mungkin. Ah, karena itu eh, ini adalah bagian daripada sejarah sebenarnya. yang harus diketahui bagi umat Islam pengkhianatan ada di Timur Tengah tadi itu. Nah, pengkhianatan yang ada di Timur Tengah tadi itu. Dan ini Mahmud bin Abdul Hamid Nasorehin. Hmm? Min ahli sunnah wal jamaah. Min as dia. Dikatakan ada di sini siapa orang yang pingin seperti Mahmud bin Uthman ini, Ibn Uthman, eh, Ibn Uthman yaitu Mahmud bin Abdul Hamid ini, ma, e, maka dia membantu dalam urusan dakwah karena jihad itu bukan harus membawa senjata tetapi jihad itu adalah yang membela agama. Hmm? Wahadil ulmah dan ini madrasah. Ini madrasah alatihya minal wajib. yang ini adalah satu keharusan ini madrasah untuk menyebarkan ilmu, untuk berdakwah, minan ni'amal azimah. Adanya madrasah, adanya pondok, yang mungkin adanya majlis ini, ini daripada nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Uskurullah 'alaiha, kamu harus mensyukuri nikmat ini. Syukur kepada Allah atas ini. Hatta tarsakh sehingga betul-betul kuat. Ulmahnya, madrasahnya kuat, pondoknya kuat, majlisnya kuat mensyukurinya yaitu dengan meramaikan, menghadiri istiqomah dan seterusnya. Balman awan ala hadasyan bahkan orang yang mendukung urusan dakwah ini urusan madrasah kah, kah pondok kah atau majlis kah yasbiku jihad mungkin bisa melebihi pahalanya jihad sekalipun jihad tadi itu harus mungkin luka harus berkorban kenapa li'annahu syai' matruk karena belajar madrasah kah, pondok, majelis ilmu, syekh matruk sesuatu yang ditinggal kebanyakan. Justru kamu melestarikan sesuatu yang ditinggal. Ini adalah bagian daripada jihad. Hah? Kamu menghidupkan yang sudah mau mati. Ini adalah bagian daripada jihad yang luar biasa. Mungkin lebih utama daripada jihad perang. Gampangannya, Bangun sih gampang ya, tapi kalau menjaga itu yang sulit gitu. Bangun WC gampang, tapi jaga kebersihan WC itu sulit. Justru menjaga yang sulit. Ingin punya anak kawin, tapi untuk nabi anak, didik anak itu yang sulit. Nah, ingin menegakkan negara Islam itu mungkin gampang, tapi ingin membuat orang Islam tadi itu adalah menjadi orang yang soleh itu lebih sulit. Nah, itu yang lebih sulit. Wa in kana jihad aktar dzikran, walaupun jihad itu lebih banyak disebut, belum tentu lebih afdol daripada kamu berdakwah ilallah atau mengajarkan ilmu. Kama dzukir an Sayyidina Ka'ab bin Malik sebagaimana diceritakan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Hin qol Ka'ab Malik pernah berkata begini, "Syahidtu bai'atar ridwan, aku menyaksikan hadir bai'atur ridwan." Hmm? idh tahta syajarah wa ma uhibbu an li biha badar dan aku tidaklah senang aku mempunyai bisa atau menghadiri peperangan badar artinya aku lebih senang ketika menghadiri bayatul ridwan walaupun tidak ada peperangan bersama Nabi sekalipun aku tidak menghadiri perang badar aku lebih bangga ini Padahal ini perang Badar loh. Wa in kanat badran adkar nas walaupun perang Badar itu lebih dikenal oleh manusia tetapi aku lebih senang dengan Atur ridwan karena langsung bai'at kepada Nabi yadullah fauqa aidihim gitu. Hah? Yadullah fauqa aidihim. Nah, karena itu jangan kita menganggap paling afbolnya jihad itu kalau inti ditembak di medan pertempuran. Kalau kamu itu turun ke jalan, ngobrak-ngabrik sana, ngancurkan sana, ngancurkan sini, Bu. Kamu melestarikan ilmunya Nabi ini, ngajarkan ilmunya Nabi ini. Anak-anak kamu belajar, kamu menghadiri majelis yang seperti ini, ini terus bagian jihad. Jangan-jangan ini lebih afdol daripada kamu perang. Kenapa kamu bisa membuka tapi kamu belum belum tentu bisa melestarikan. Tapi sekarang kamu melestarikan yang sudah terbuka. Hmm, kamu melestarikan yang sudah terbuka. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Allah hasbi. Belum dijelaskan ada pendapat bahwa al-khon itu termasuk sadah alawi. Siapa? Al-khon. Al-khon yang dibahas tadi itu apa ada yang ada pendapat bahwa marga al-khon itu termasuk sadah. Ada madkhon. Mar marga al-khon. Iya, ya, ada khon itu. Ada khon sadah Azamat Khan itu turunan Sayyid Abdul Malik eh, Sayyid Abdul Malik bin Ali eh, jadi Fagil Mugaddam itu punya saudaranya namanya Abdul Malik turunan Abdul Malik ini itu eh, melahirkan Azamat Khan Hah? itu melahirkan Azamat Khan tapi mereka sudah keluar daripada Hadramut saat itu semuanya karena itu untuk melacak Abu Matkhon dari Rabito ala alawiyah tidak mungkin karena Sajarah sendiri itu dicatat zamannya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran beliau mencatat sejarah Abdul Matkhon. As-Sakran karena itu Abu Madkhon tadi itu turunannya Sayyid Abdul Malik tadi itu iya ada cuma untuk dilacak dari Rabito al-Alawiyah sulit sulit nah, Wali Songo diihtimalkan ya, walaupun tidak tercatat ada di Robitoh Al-Awiyah Wahai Songo itu adalah termasuk Azamat Khan diihtimalkan dia turunan Azamat Khan karena itu turunan daripada Wali Songo mungkin ada eh, ada kemungkinan itu Azamat Khan tapi untuk diresmikan di, daripada Robitoh Al-Awiyah nggak mungkin karena tidak tercatat sudah sekian turunan tidak tercatat sudah sekian turunan mulai sebelum ada robitoh itu sebelum ada sajarah itu jadi sulit untuk diresmikan dari robitoh alawiyah tapi yang jelas alamat khon turunan Sayyid Abdul Malik terus gimana untuk memastikan Allah alam kalau dari robitoh alawiyah nggak berani menjamin karena itu eh, dulu itu eh, ada beberapa orang dia meyakini bahwa dia itu turunan daripada Azamat Khan ah, tapi memakai istilah mereka tidak menyatakan dirinya Sayyid atau Habib tapi Mas Mas ini, Mas itu kan ya? nah, Mas, permas istilahnya dan mereka menjaga nasab mereka masing-masing kadang-kadang putrinya mereka dikawinkan dengan Sayyid yang sudah resmi dari Robitoh itu Alawiyah kalau enggak dikawinkan yang sama. Punya turunan seperti tadi itu. Tapi kalau sekarang kadang-kadang enggak. Nah, kadang-kadang mereka tadi itu tidak menjaga putrinya tapi gimana anaknya dikawinkan sama Syarifah. Jadi eh, ada satu kesenjangan jadinya. Sebenarnya eh, orang dulu bijaksana sekali. Saya pernah ditanya gimana Habib saya ini kalau tidak ngaku, padahal kita punya nasab. Kalau ngaku, paham ya, kita nggak nggak diterima karena memang tidak bisa diresmikan dari Robito. Nah, maka jawaban saya begini, kalau ada di Mesir itu turunan Nabi disebut Syarif. Kalau ada di Hijaz turunan Nabi disebut Sayyid. Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki kan gitu Sayyid itu kalau ada di Hadramut disebut Habib kalau di sini orang yang punya nasab tadi disebut apa permas ya udah disebut masing-masing aja sebagaimana daerahnya nggak ada masalah karena itu eh, untuk masalah ini tergantung masing-masing ya kalau kita disuruh e, dari Robito diperintahkan harus mengeluarkan tidak berani harus tertulis semuanya nggak berani itu amanat itu tugasnya kalau dia meyakini masih ada ya jaga seperti orang dulu cukup banaknya dijaga anaknya dikawinkan yang sama begitu eh, sehingga tetap bersinambungan, begitu tetap bersinambungan. ya saya kira itu